Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmatnya dicurahkan oleh Allah Jalla karunia karunianya dan di antara nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya adalah al-muwasalah fi talabil ilm bisa nyambung terus dalam menuntut ilmu, bisa nyambung terus dalam belajar agama. Dan pada pagi hari ini, sebagaimana biasanya, kembali kita akan baca kelanjutan dari pembahasan kita dari kitab Mufidul Mustafid fi Kufri Tarik Tauhid. Hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang lalu telah disinggung oleh penulis perkataannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala yang menjadi bukti bagi penulis di hadapan musuh-musuh dakwah yang menentangnya di mana sebagaimana kita ketahui bahwa kitab ini ditulis oleh penulis sebagai jawaban terhadap klaim terhadap tuduhan dari musuh-musuh dakwah yang mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu tidak mengkafirkan secara takyin. Maka dijawablah oleh penulis dengan menulis buku. Dijawablah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan menulis buku ini. Maka dari sini sebenarnya pembahasan pembahasan tentang takfir muayyan itu sudah selesai dari sisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Karena kalau dibilang Syekh Muhammad rahimahullah tidak mengkafirkan secara ta'in dengan beliau menulis kitab ini terjawab sudah. Karena beliau menulis kitab ini dengan tujuan tadi itu membantah musuh-musuh dakwahnya yang mengatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak mengkafirkan secara ta'in. Jadi pahami? Ya, ini musuhnya musuh-musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dari abangnya sendiri Sulaiman dan ulama-ulama Hanabilah di zamannya nyala-nyalain Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengkafirkan secara ta'in. Karena dilihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sering pakai kalamnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, maka dibawakanlah oleh musuh-musuh dakwah kalamnya Ibn Taimiyah. Karena menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Ibn Taimiyah mengkafirkan syarat ta'in. Namun menurut musuh-musuh dakwah, Ibn Taimiyah tidak mengkafirkan syarat secara ta'in. Artinya masing-masing dari mereka berhujah dengan kalam Ibn Meskipun pada hakikatnya al-hujjah itu apa? Kitabullah dan sunnah Rasulullah. Namun terkadang kita perlu menyanggah hujjah musuh dengan perkataan seorang alim ketika dia berdalil dengan perkataan si alim itu. Di mana musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengklaim bahwa Ibn Taimiyah tidak mengkafirkan secara ta'in. Maka dijelaskanlah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan mengutip perkataannya bahwa Ibnu Taimiyah mengkafirkan secara tadi. Jelas sampai di sini? Berarti kesimpulan dari pembahasan kita yang lalu kita sudah sampai kepada akhir pembahasan di mana bahwa Muhammad bin Abdul Wahab telah mentahrir telah membingkai pendapatnya Ibnu Taimiyah di mana kesimpulannya bahwa Ibnu Taimiyah mengkafirkan Syekh Sa'id. Ini pertama. Kemudian yang kedua, bahwa Muhammad bin Abdul Wahab seperti Ibnu Taimiyah membagi masail menjadi dua macam. Ada masail namanya perkara yang disebut dengan zahirah. Perkara yang terang, perkara yang gamblang. Seperti misalnya wajibnya sholat lima waktu haramnya zina, haramnya riba. Ini perkara-perkara yang gamblang. Ya seperti misalnya kepastian akan adanya hari kebangkitan. Bahwa manusia akan dibangkitkan. Ya, adanya hari pembalasan. Ini perkara-perkara yang gamblang. Bahwa orang yang menyelisihinya, meninggalkannya, maka orang tersebut dikafirkan. Ya, seperti misalnya wajibnya puasa Ramadan. Ini termasuk perkara yang yang gamblang, perkara yang terang, haramnya liwat, perbuatan homoseksual. Dan lebih gamblang lagi adalah perkara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid itu menempati posisi yang pertama. Nah, dalam perkara ini ya, tidak ada istilah bahwa orangnya perbuatannya kafir, orang yang tidak dikafirkan sampai ditegakkan padanya hujah. Tidak ada istilah itu dalam perkara zahirah. Dan perkara yang kedua, di samping perkara zahirah itu perkara khafiyah. Perkara khafiyah adalah perkara yang hanya diketahui oleh sebagian orang, tidak diketahui oleh sebagian lainnya. Seperti pendetilan-pendetilan tentang hukum sholat, pendetilan-pendetilan tentang hukum puasa, Ya, permasalahan-permasalahan seputar puasa yang hanya diketahui oleh orang yang berilmu dan tidak diketahui oleh orang awamnya. Jadi pengertian perkara zahirah itu tadi yaitu ilmu yang diketahui sama rata baik oleh orang yang berilmu atau orang awamnya. Tanya tukang baca, apa hukum suatu waktu? Kira-kira berani nggak dia ngomong sholat lima waktu nggak wajib? Walaupun dia nggak sholat pasti dia bilang wajib. Itu yang disebut dengan perkara zahir. Namun kalau kita tanya apa hukum miara jenggot? Banyak dari mereka nggak tahu. Ya, bahkan sebagian orang yang belajar pun ya mungkin dia mengatakan ya dengan pendapat yang lain boleh misalnya. Seperti itu. Atau pendetilan-pendetilan tentang hukum fikih ya. Tapi sebagian dari pembatal-pembatal puasa dia masuk ke dalam perkara yang disebut khafiyah. Ya, jadi definisi perkara khafiyah adalah perkara yang hanya diketahui oleh sebagian dan tidak diketahui oleh sebagian lain. Dalam perkara ini mengingkarinya ya, orangnya boleh dibilang perbuatannya kufur namun orangnya tidak dikafirkan sampai ditegakkan padanya hujah. Ini tahrir dalam masalah ini. Itu kesimpulan dalam perkara ini. Dari Ibnu kemudian dinukil dan diadop oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Jadi dari sini kita telah ketahui bahwa apabila telah ya, seperti ini keadaannya maka sungguh ajaib kalau ada orang yang mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengkafirkan secara ta'yin. Nanti dia belum bersentuhan dengan kitab ini namanya. Ya. Karena nggak mungkin kalau dia sudah tahu bahwa seorang telah menjelaskan mazhabnya. Ini orang udah jelasin mazhab dia dalam masalah ini. Ya, dia udah terangin nih loh mas mazhab gua. Nih loh pendapat saya. Kemudian ada orang belakangan mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab pendapatnya begitu. Itu kan namanya ya lucu. Ya. Beda kalau orangnya belum menjelaskan mazhabnya. Mungkin orang yang datang setelahnya berselisih. Kira-kira pendapatnya begini. Ya. Menurut saya pendapat dia begitu. Tapi dalam masalah seperti ini perkaranya sudah selesai bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan sila ta'in sebagaimana Ibn Taimiyah dan beliau membagi perkara menjadi dua zahirah dan yang kedua adalah khafiyah setelah itu ikhwah dimuliakan Allah beliau berdalil dengan perkataan ulama lain ya seperti yang kemarin kita bahas beliau menukil juga dari perkataannya Al-Imam Abdul Wafa Ibnu Aqil ya di mana Al-Imam Abdul Wafa Ibnu Aqil menerangkan bahwa orang-orang jahil, orang-orang yang berani menelantarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa alasan mereka sampai menyekutukan Allah Jalla wa ala? Mereka sampai menyekutukan Allah Jalla wa ala yaitu disebabkan mereka melihat syariat Allah itu susah sehingga mereka akhirnya berpaling dari syariat Allah Jalla wa'ala, kemudian membuat aturan-aturan sendiri. Dan nah, di antara aturan-aturan tersebut adalah praktek-praktek kesyirikan yang mereka buat-buat. Ya. Di situ beliau contohkan seperti mengagungkan kuburan, ya, seperti dengan cara ya, menyalakan lampu di kuburan, ya, menciumi tanah kuburan, dan membuat-buat kebidaahan-kebidaahan di kuburan. Mengajak bicara orang mati, meminta ya hajat dan kebutuhan kepadanya atau melaluinya. Ya menulis kertas dan dan yang lain sebagainya. Atau dengan cara ya mengenakan ya kain, cari kain ke kuburan atau ke pohon-pohon ya dengan harapan ya mendapatkan keberkahan memberikan wangian-wangian di kuburan-kuburan, menempuh perjalanan-perjalanan, pergi ke kuburan fulan, datang ke kuburan alan, mereka buat wisata-wisata ya islami, ya. Ziarah-ziarah religi, ya. Mereka ajak orang-orang pergi berbes-bes kalau sekarang. Ini aturan-aturan yang mereka buat. Meninggalkan aturan-aturan syariat. Kenapa? Karena mereka malas untuk mengerjakan ajaran agama Allah yang sudah jelas aturannya dalam Alkitab dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Wafa, ya ini yang dimaukan oleh Syekh Muhammad. Ketika beliau menukil perkataannya Abu Wafa di sini. Abu Wafa mengatakan Kala, beliau bilang wahum indi dan mereka dagiku kufarun bihadil awdha. Mereka adalah orang-orang kafir disebabkan aturan-aturan yang mereka buat ini. Mereka adalah orang-orang yang kafir disebabkan aturan-aturan yang mereka buat ini. Nah, <clears throat> kemudian beliau juga menukil perkataan Abu Wafa lainnya dalam Kitabul Funun. Nah, ini akan kita baca Insya Allah taala di pertemuan kita pada pagi hari ini. Berkata beliau qala wa qala aidan fi Kitabil Funun. Dan Abu Wafa juga bilang dalam Kitab Funun laqad Allah subhanahu al-hayawan la siyama ibnu adam. Sungguh Allah telah muliakan kehidupan ini, itu makhluk hidup. Terlebih lagi anak Adam. Itu siapa? Manusia. Manusia telah Allah Jalla wa'ala muliakan. Seperti apa pemuliaannya? Haitu abahahu asyirka indal ikrah. Di mana Allah bolehkan kepada manusia untuk melakukan kesyirikan. pada tauhid itu adalah haknya siapa? Hak Allah. Allah gugurkan haknya. Ya, Allah ngalah. Boleh kamu lakukan itu kesyirikan. Aku gugurkan hakku, ya, tapi dengan syarat kalau kamu lakukan itu di atas paksaan nyawamu terancam. Ya, keselamatanmu, jiwamu terancam. Di situ berarti Allah Jalla wa telah apa? telah melebihkan haknya anak Adam untuk tetap hidup dan dia gugurkan haknya. Ini bukti bahwa Allah Jalla wa'ala muliakan kita. Haithu abahu asyirka inda likrah. Di mana Allah Jalla wa'ala bolehkan kesyirikan bagi anak Adam saat dia dipaksa. Wa khawfud barari ala nafsih. Dan saat dia khawatir akan kemudaratan terhadap dirinya ya saat dia khawatir akan kemudaratan atas dirinya. Namun seperti yang sudah dibahas, boleh maksud khawatir ini artinya ikroh. Kalau dipaksa, kalau cuma sekedar takut bukan bukan alasan. Ya pernah lihat kan kita belajar dulu ya di mana di akhir pembahasan kitab Kasyfus subuhat ya di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan bahwa semua pembatal-pembatal ini ya pelakunya kafir ya apakah dia melakukannya karena sungguh-sungguh atau main-main atau karena takut ya cuman takut doang takut nggak makan akhirnya dia melakukan kesyirikan ya takut hilang pekerjaan akhirnya dia melakukan kesyirikan ya, takut ini bukan ikhroh. Ya, kemudian kata beliau kecuali satu keadaan. Di mana dia melakukan kesyirikan dan dia tidak menjadi kafir. Apa itu? Kalau dia mukroh, dia dipaksa. Ya. Dia dipaksa dan hatinya tenang di atas keimanan. Selanjutnya berkata beliau qala faqala Allah taala berfirman illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman hanya saja orang yang dipaksa sedangkan hatinya tenang di atas keimanan. Itu ayat yang ke-10 dari 106 dari surat An-Nahl. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan ya bahwa orang yang kufur ya melakukan kekufuran kepada Allah Jalla wa ala, maka orang tersebut kafir. Orang tersebut kafir. Ya, melakukan kesyirikan maka orang tersebut musyrik dikecualikan hanya satu keadaan yaitu mukroh kalau dia dipaksa dan hatinya tenang di atas keimanan. Qala faman qaddama hurmata nafsi ala hurmatihi maka barang siapa yang telah mendahulukan kehormatan dirimu siapa ini yang dimaksud Allah Jalla wa ala atas kehormatannya ya itu atas kehormatan Allah Jalla wa ala hatta abahaka sampai-sampai dia membolehkan kepadamu anta tawaqqa wa tuhami an nafsik untuk kamu melakukan dan melindungi dirimu bizikrihi bima la yanbaghi lahu subhanahu sampai-sampai dia bolehkan kepadamu untuk melakukan suatu perbuatan dalam rangka melindungi dirimu sendiri yaitu dengan kamu menyebut tentang Allah dari sesuatu yang tidak selayaknya bagi Allah Jalla wa'ala. Dipaksa untuk mencaci Allah Jalla wa'ala. Tapi dipaksa dengan ancaman mati. Ya, hilang jiwanya. Maka boleh ketika itu kata Allah, kamu caci aku. Kenapa? Untuk melindungi jiwamu. Untuk melindungi keselamatanmu. Ya. Ayatnya seperti itu. Kisahnya kisah hamak. Ya ketika dia dipaksa untuk mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala <clears throat> la haqiqun an tu'azzam syairah. Pihak yang seperti ini yaitu yang telah menggugurkan haknya demi keselamatan jiwamu sangat layak untuk kita muliakan syariatnya. Kita agungkan ajarannya. Jelas ya? wa tuwaqqir dan kalian muliakan perintahnya wa dan kalian jaga larangannya wa asama irdaka bi ijabil bi qadfik kemudian Syekh Abdul Wafa juga menyebutkan hal lain itu dari dalil-dalil yang menjadi bukti dan alasan bagi manusia agar mereka memuliakan aturan Allah Jalla wa'ala. Mengagungkan ya, syariat Allah Jalla wa'ala. Ya, dia ingin menyentuh ya, nalar kita, logika kita. Ya, bahwa Allah Jalla wa'ala dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dialah satu-satunya yang paling berhak untuk dicintai. Dialah satu-satunya yang paling berhak untuk dimuliakan, bukan yang lainnya. Dan bukti-bukti itu ada dalam Al-Quran. Cuman kadang kita nggak mampu untuk menghimpunnya. Namun dihimpun oleh Abu Luwafa di sini ya sehingga tampaklah dengan terang bagaimana Allah Jalla wa'ala adalah zat yang maha ya berhak untuk menerima peribadahan hanya dia bukan yang lainnya. Kata beliau qala wa asama Perhatikanlah bagaimana Allah telah muliakan kehormatanmu. Bi ijabil haddi bi qadfik. Di mana Allah wajib kan penegakan hukum had kalau ada orang menuduhmu berzina. Orang yang nuduh kamu berzina, dia enggak bisa mendatangkan bukti, tidak bisa mendatangkan saksi, yang nuduh ini kena hukum had. Lihat bagaimana dia jaga kehormatanmu dengan syariatnya. Ya. Wa asama malak di muslimin fi sariqatih. Bukan cuma kehormatanmu tapi juga hartamu. Kalau ada orang muslim yang mencuri, ya, mencuri hartamu, maka syariat ya, mengharuskan orang yang mencuri itu dipotong tangannya. Dilindungi hartamu dengan syariat ya, darinya. Wa asqata syatra salati fi safari li ajli masyaqqatik. Begitu juga ketika kamu safar. Perjalanan keluar kota hingga kamu merasa repot. Ya untuk mengerjakan sholat yang empat rakaat empat rakaat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala gugurkan setengah, ya agar kamu nggak kerepotan. Lihat bagaimana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada anak Adam, ya perhatian Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, ya luar biasanya kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala demi kemaslahatan kita. وأقام مسح mashal مقام غسل الوجه غسل الرجل إشفاقا عليك من مشقة 'alayka واللبس Begitu juga ketika kita kerepotan orang-orang kantoran misalnya ya mau sholat ya kudu buka pasang kaos kaki kudu buka pasang sepatu ya maka Allah jalla wa ala bikin dalam syariatnya ya pengganti. Ya. Daripada kamu cuci dan itu repot buat kamu, ya boleh kamu untuk nggak cuci kaki kamu tapi cukup diusap aja. Ya udah, usap. Ya, begitu dahsyatnya ya Allah Subhanahu wa taala ingin mudahkan kita. Ya. <clears throat> Kemudian berkata beliau qala wa abahaka al-maitata saddan Dan Allah bolehkan ya bangkai yang tadinya apa hukum makan bangkai? Haram. Tapi ketika kamu harus menutup rasa lapar, kalau kamu nggak makan kamu bisa mati. Maka Allah Jalla wa ala bolehkan demi keselamatan jiwamu. Wa hifdhan li dan agar menjaga kesehatanmu. Maksudnya kamu bisa tetap bertahan hidup وزجرك عن مضارك بحد عاجل ووعيد آجل dan Allah Subhanahu wa taala juga mencegahmu dari hal-hal yang memudaratkan kamu seperti ya misalnya zina ya karena zina itu memudaratkan ya memudaratkan diri manusia memudaratkan keturunannya memudaratkan hartanya kehidupannya rusak terhadap masyarakat disebabkan zina. Seperti misalnya juga homer, minum-minuman keras. Ya, itu akan merusak kesehatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mencegah kamu dari hal-hal yang memudaratkanmu, mencelakakan kamu bihadin ajil. Kalau kamu lakukan ada hukum had loh. Jadi hukum had itu buat siapa? Kemaslahatan kita. Kalau kamu lakukan ada hukum hadnya ajil ya di dunia kalau ketahuan ketangkep wawaidin ajil atau ancaman nanti di akhirat. Ya. Begitu proteknya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Seperti itu. Wakhirkil awaid li ajlik. Dan Allah Subhanahu wa taala sampai membuat aturan ya, yang melanggar kebiasaan demi kemaslahatan kamu. Wa anzalal kutuba ilaik dan menurunkan kitab-kitabnya kepadamu. Ya, kitab yang isinya hidayah. Ya, pada kita Allah Jalla wa ala turunkan Al-Qur'an dan kepada nabi-nabi sebelumnya Allah juga turunkan kitab-kitab sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup bagi manusia. Ini ya bagaimana Allah Jalla Ala begitu protesnya kepada hambanya begitu rahmatnya kepada manusia ya begitu ya dahsyatnya karunia Allah Azza wa Jalla ya kepada kita dalam syariatnya kemudian kata beliau kalau sudah begitu keadaannya yang kamu lihat ya perhatian Allah kepada kita ayah sunubik apa masih pantas buat kamu ya ma'ahadal ikram padahal begitu dahsyat pemuliaan Allah kepadamu an yaraka ala ma nahaka anhumun munhamika apa masih pantas bagimu Allah menyaksikan kamu melanggar larangannya sedangkan kamu tahu begitu dahsyat pemuliaan Allah kepadamu wa amma amaraka mutanakkiba dan atas apa yang dia perintahkan kepadamu kamu tinggalkan. Apa masih pantas kamu berbuat seperti itu? Wa'ala murtakiba dan atas apa yang dia larang eh kamu malah kerjakan. Wa andaihi mu'ridha dan dari dainya yang mengajak kepada jalannya kamu malah berpaling. Apakah masih pantas kamu lakukan hal itu? Wali sunnati hajirah dan terhadap sunnah nabinya kamu tinggalkan. Walidai adu fi kamu ti'a. Tapi sebaliknya kepada dai yang menyeru ya dan dia adalah musuhnya. menyeru ke jalan syaitan, eh kamu malah justru mengikutinya. Yu'adzimuka wahuwahu. Dia telah memuliakanmu. Maksudnya siapa? Allah. Sedangkan dia adalah dia dengan kemuliaannya, dengan kebesarannya, dengan keagungannya, ya, dengan kemaha perkasaannya, dengan kemaha tunggalnya, segala macam kesempurnaannya ada pada dirinya. Watumhil amraka wa anta an. Watuhmil amraka wa anta an. Sedangkan kamu menelantarkan perintahnya, padahal kamu adalah kamu. Ya, dia muliakan kamu padahal dia itu ya dia dengan segala kesempurnaannya. Tapi kamu malah menelantarkan perintahnya, sedangkan kamu adalah kamu dengan segala macam kekurangannya. Huwa hatta rutabi ibadihi li ajlik. Lihatlah bagaimana dia turunkan kedudukan hamba-hambanya yang lain selain manusia demi kamu. Demi siapa? Manusia. Wahbata al ardi man imtana'a min sajdatin yasjuduha lak. Dan dia turunkan ke bumi. Maksudnya siapa? Iblis. Yang telah menolak untuk sujud kepadamu. Kemudian kata beliau qala hal adaita khadiman talat khidmatuhu laka li tarki salatin. Apakah kamu sampai hati memusuhi pelayan yang demikian lama melayani kamu karena dia meninggalkan salat? Hal nafaitahu min darika lil ikhlali bil fardin? Apakah kamu usir dia dari rumahmu karena ada satu kewajiban yang dia telantarkan? tiga binahin atau disebabkan karena ada larangan yang dia kerjakan? Satu larangan yang dia kerjakan. Maksudnya di sini Syekh Abdul Wafa ingin menganalogikan bagaimana dahsyatnya pelayanan Allah kepada hambanya. Pemuliaan Allah kepada hambanya. Dianalogikan dengan orang yang sudah lama melayani kita. Mungkin dari sejak kita kecil kita diasuh, kemudian besar, dewasa, kemudian sudah tua, dia ngasuh anak kita pula. Seperti itu. Sudah besar biasanya karena satu kesalahan, kan nggak mungkin kita langsung nggak anggap dia seperti itu. Dan Allah Jalla wa ya, begitu besar karunia-Nya kepada kepada hambanya. Maka apakah pantas manusia melanggar aturannya? Apakah pantas manusia ya justru menelantarkan perintahnya? Padahal begitu dahsyat pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada kepada kita. Kira-kira begitu. Kemudian kata beliau, "Qala fa illam ta'tarif i'tiraf al-'abd lil mawali." Kalau kamu belum sanggup untuk berperan seperti layaknya budak kepada tuan. Fala aqalla an taqtadi nafsak ila al-haqq subhanahu iqtida al-musawi al-mukafi. Maka paling tidak kamu hendaknya bisa ya bertindak dengan tindakan yang sepadan Allah melayanimu, taatilah aturannya. Allah Jalla wa'ala memuliakanmu, ya, tinggalkanlah larangannya. Kira-kira yang seperti itu sepadannya. Tapi bukan yang dimaksud adalah sepadan Allah beri nikmat, kita beri nikmat kepada Allah. Enggak. Itu enggak mungkin. Tapi yang dimaksud adalah begitu besar karunia Allah kepada kita, maka perintahnya kerjakan. Dan larangannya tinggalkan. Kemudian kata beliau, Qala, Maaf, ma tala'aba syaitan bil insan. Alangkah buruknya. Bagaimana syaitan mempermainkan manusia. Bayinan yakunu bihadratil haqqi. Wa malaikatus sama'i sajudun lahu. Alangkah buruk bagaimana syaitan mempermainkan manusia di hadapan Allah Jalla wa'ala. Sehingga manusia tidak lagi mengindahkan aturan Allah. Berpindah dari aturan Allah kepada aturan yang dia buat-buat untuk dirinya sendiri. Untuk masyarakatnya sendiri. Padahal para malaikat di langit ini untuk memberikan perbandingan. Manusia ya, menjadi permainan syaitan hingga menelantarkan Allah Jalla wa'ala, aturan dan perintahnya. Padahal malaikat di langit sajudunlah. Terus sujud kepada Allah subhanahu. Tatarama bihil ahwal wal jahalat. Bil mabda'i wal ma'al. Ila an yujad sajidan li surati, li suratin fi hajar. Kalian lihat. Bagaimana manusia disebabkan karena kejahilannya. Tentang dunia dan akhirat. Sampai-sampai didapati ada dari mereka yang sujud kepada batu. Padahal dia harusnya sujud kepada siapa? Ar-Rahman. Auli minas syajar Atau sujud kepada pohon. Awis syamsi awil qamar. Atau matahari atau bulan. Auli surati taurin khar. Atau kepada gambar sapi yang bersuara. Auli ta'irin safar. Atau kepada burung. Maaf asya zawalun ni'am. Alangkah buruknya hilangnya kenikmatan. Wa yuril ahwal dan perubahan keadaan-keadaan. Wal hauri ba'dal qawr. Dan keberpalingan setelah hidayah. Ya, jadi Allah Jalla wa'ala ya, seperti yang diterangkan oleh beliau. Dialah yang layak untuk menerima apa? Peribadahan, ketaatan, kecintaan dari hambanya. Maka sungguh suatu yang tidak bisa diterima oleh akal dan nalar. Ada orang yang justru Allah ciptakan dia sujud kepada selainnya. Allah yang dia akui, Allah yang beri nikmat kepadanya. Tapi dia beribadah kepada pohon. Beribadah kepada batu. ya Beribadah kepada keris. Beribadah kepada tombak, benda-benda pusaka. Seperti itu. Ya, kondisinya seperti ya para pelaku maksiat yang mencari rizki Allah dengan cara bermaksiat. Cari rizki Allah dengan cara bermaksiat. Ya. Lihat tuh artis-artis ya yang bilang pekerjaannya ngapain? Cari rizki. Emang rezekinya siapa? Ya. Rezeki siapa yang ngasih? Allah tapi karena kebodohannya bagaimana cara ada di syaitan syaitan luar biasa mempermainkan manusia sehingga dia nggak sadar ya bahwa dia sebenarnya apa mencari rezeki Allah tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini Kemudian berkata beliau qala la yaliqu bihadzal hayyil karimil fadil maka tidaklah pantas bagi manusia yang hidup Al-Karim, mulia dan dimuliakan. Al-Fadil, milik kedudukan. Ala jamil hayawanat. Di atas semua yang hidup. Manusia lebih mulia dari semua yang hidup. Dari tumbuhan, dari hewan. An yura illa abidan lillah. Tidak pantas dia dilihat kecuali sebagai hamba Allah. Kecuali menghamba kepadanya. Tidak ada takalif di dunia ini di negeri syariat ini. Maksudnya di mana di situ ada perintah dari Allah untuk dikerjakan dan larangan untuk ditinggalkan. Maksudnya di bumi. Al mujawiran lillahi fi danil jazai wa tashrif atau menjadi ya pendamping Allah Subhanahu wa taala di negeri ya pembalasan. Maksudnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia beribadah kepada Allah dan di akhirat dimuliakan diletakkan di tempat yang tinggi di sisi Ya di mana? Di surganya Allah, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala. Tidak pantas bagi hamba kecuali itu seharusnya. Ya. Kalau dia gunakan akalnya, dia gunakan nalarnya, dia gunakan matanya untuk melihat, hatinya untuk menilai bagaimana Allah Jalla wa ala curahkan kepada manusia semua nikmatnya. Bahkan dalam kondisi dia bermaksiat kepada Allah. Allah masih kasih untuk dia nikmat. Allah masih berikan untuk dia karunia. Dia masih bisa hidup. Istrinya masih sehat walafiat. Keluarganya masih dilindungi oleh Allah. Di saat di tempat-tempat lain orang-orang dibantai. Orang-orang yang mati bergelimpangan. Tapi Allah dia sedang maksiat, masih jaga dia. Masih lindungi dia. Pulang kantor masih selamat sampai di rumah padahal dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal dia ya sedang melanggar perintah Allah. Pulang sampai di rumah dia dapati isinya tidur pulas. Anak-anaknya sehat walafiat, tidak ada yang kurang sedikit pun dari nikmat Allah Jalla wa'ala. Seperti itu. Sampai-sampai Allah masih menjaga nikmat seorang hamba di saat si hamba itu melupakan Allah. Maka tidaklah pantas bagi si hamba selain dia menjadi hamba Allah Jalla wa'ala. Selanjutnya kata beliau, Qala, لا يليق بهذا الحي الكريم الفاضل على جميع الحيوانات أن يرى إلا عابدا لله في دار التكاليف أو مجابرا لله في دار الجزاء والتشريف وما بين ذلك فهو واضع نفسه في غير مواضعه Adapun selain daripada itu, artinya kalau dia tidak menjadi hamba Allah, maka dia telah meletakkan dirinya bukan pada tempatnya, jatuh kepada kezaliman. Ya, apakah berupa kesyirikan ataukah itu berupa kemaksiatan. Intah kalamuhu selesai sudah perkataannya Abu Wafa Ibnu Aqil rahimahullahu taala. Yang kandungannya adalah dari kesimpulan atau dari uraian ini kesimpulannya kalau seorang mengenal nikmat Allah yang besar maka hendaknya dia hanya menjadi hamba bagi Allah dan tidak menjadi hamba dari syaitan melakukan kesyirikan atau ya mengerjakan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Berkata beliau yaitu penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullahi alaihi Wal muradu minhu. Maksud dari aku nukil ucapannya Ibnu Aqil ini tujuannya adalah annahu ja'ala aqbahi halin wa afhashiha min ahwalil insan an yushrika billah. Bahwa beliau menjadikan kondisi yang paling buruk dan paling jelek dari manusia adalah ketika dia menyekutukan Allah dan lawan ya ketika dia ya menyekutukan Allah subhanahu Allah masalu bi anwa' dan dia pun memberikan permisalan di antaranya qala sujud sujud lisyamsi wal qamar sujud kepada matahari atau bulan ya karena sujud itu apa ibadah tak boleh diberikan kepada selain Allah nah, ketika dia sujud kepada selain Allah maka dia telah jatuh kepada kesyirikan. Maka asyraf telah musyrik. Ya. Siang malam sujud kepada Allah Jalla wa'ala. Suat lima waktu sujud kepada Allah. Dalam satu kesempatan dia sujud kepada selain Allah. Ya. Berarti dia telah apa? Faqadit takhada ilahain nain. Dia telah mengambil dua ilah. Kalau udah ngambil dua ilah, Berarti bertentangan dengan la ilaha illallah? Iya. Ya, walam yashhad bila ilaha illallah. Dan dia tidak dianggap telah bersaksi dengan la ilaha illallah. Ini satu yang logis saja. Kita bilang la ilaha, tidak ada ilah kecuali Allah. Kemudian dia siang malam ibadah, dalam satu kesempatan ibadahnya dia kasih kepada selain Allah. Bukankah berarti dia telah mengambil dua ilah? Terus gimana? hubungannya dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Maka tauhid dan syirik itu seperti jelas oleh para ulama la yajtami'a. Enggak ngumpul dia. Enggak ada di situ tauhid, di situ ada syirik juga, dari syirik akbar. Ada satu orang dia bersamaan dengan itu muwahhid, bersamaan dengan itu dia musyrik. Enggak ada itu kamus. Ya. Dia kayak minyak sama air wala yartafi'an dan enggak juga terangkat dua-duanya. Enggak terangkat dua-duanya. Maksudnya apa? Enggak ada seseorang yang secara bersamaan dia enggak musyrik, enggak juga muslim. Enggak mungkin. Kalau terangkat satu, maka bercokolah satu. Terangkat kesyirikan, bercokolah apa? Al-Islam. Terangkat ke tauhid, bercokolah kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Jalla. Ya, la yajtami'an wa la yartafi'an tidak berkumpul bersamaan dan tidak terangkat bersamaan. Pasti kalau ada salah satunya maka hilang yang lainnya. Ada tauhid maka hilang kesyirikan dan syirik akbar. Ya, namun kalau syirik asgar mungkin seorang muwahid musyrik dari sisi syirik asgar mungkin. Tapi dari syirik akbar lah. Nah, kalau ada orang sujud kepada selain Allah dan kita tahu dia sadar ya, kamu cuma punya dua pilihan ya, menganggap orang ini orang gila, ya, atau kalau dia bukan orang gila maka dia kafir. nggak ada muslim di situ. Itu pilihanmu. Ya. Sama seperti ketika orang mengatakan ya, Musailamah nabi. Ya. Ada orang Islam bilang bahwa orang itu masih muslim. kalau dia masih muslim. Atau dia mengatakan, sholat lima waktu nggak wajib. Ada orang masih benar Islamnya bilang, bahwa orang yang mengatakan itu masih muslim. Nggak ada. Nah, mana lebih besar tauhid apa perkara sholat? Tentu syahadat la ilaha illallah lebih jelas, lebih agung, lebih jelas daripada perkara sholat. Maka kalau dalam perkara sholat kita yakin maka dalam masalah tauhid jangan jadi gagap tauhid. Jangan jadi gagap gagap tauhid. Insya Allah kalau <clears throat> ada waktu kita baca kitab ya hukum tafsir muayyan ya kita akan lihat di situ nukilan Syekh ya Ishaq ya yang bisa jadi bukti bahwa sebagian orang memang gagap tauhid. Ya, gagap tauhid gitu. Gaptek santai lah kalau gaptek. Enggak ditanya di alam kubur. Tapi kalau gagap tauhid, tanya di alam kubur. Betul? <clears throat> Walau minna sujud di surah. Dan di antara bentuk kesyirikan juga yang dijadikan permisalan oleh Abu Wafa bin Waqil adalah sujud kepada surah. Surah itu gambar patung, ya. Artinya apa saja yang dibuat ala surat ya dalam bentuk baik itu manusia atau hewan atau hewan. Ya. Baik dia itu ya gambar tiga dimensi ya atau bukan. Ya, sujud di surah. Kemarin itu sempat berangkat ke salat lewat salat benda ya. Salah benda ya Bogor situ ya. Mampir di satu masjid. Kok masjidnya itu banyak gambar siapa itu? Bukan. Eh, Mahfud Basudin. Rumahnya di sana ya? Bogor kan? Iya, kayaknya rumahnya beliau. Tapi kesiannya dan sayangnya, masjidnya itu penuh gambar dia. Entah itu masjid ibunya, entah itu masjid dia, pinggir rel. Iya, pinggir rel. Ini diantara sebab ya yang bisa menyeret manusia kepada kesyirikan. Ya, diawali dari gambar-gambar seperti seperti itu. Gambar tokoh tentu lebih bahaya daripada yang bukan. Kalau minas sujud surah dan diantaranya adalah sujud kepada gambar. Ya, makanya nggak boleh Ya, sebenarnya kalau kita sholat di situ ada ada foto manusia. Ya. Artinya sebisa mungkin ya itu dikeluarin atau kita nggak sholat di situ. Ya, karena ini menyerupai peribadahan kepada peribadahan orang-orang musyrikin, peribadahan orang-orang kafir. Qala kama fi surah, kama fi suwar allati fil qibab. Sebagaimana gambar-gambar yang ada pada kubah-kubah yang ada di kuburan. Ya, itu yang beliau dapati di zamannya, di mana orang-orang ya, yang mengaku muslim ya, yang melakukan kesyirikan di zamannya ya mereka sampai tarok tuh. Ya. Begitu juga sekarang. Ya, cuman mungkin sekarang gambarnya belum belum dikubah. Ya, di pusarannya ada gambar fotonya. Itu kan Kiai fulan, Habib fulan, ya ajengan fulan, fotonya dulu. Ya, namun syaitan ya tidak akan tinggal diam, ya menyeret manusia sampai jatuh kepada kesyirikan kepada Allah Jalla Bagaimana yang menimpa kaum Nuh yang Allah Jalla ala ceritakan dalam Al-Quran. Selanjutnya berkata beliau, Qala was-sujudu qad yakunu bil jabah 'ala al-ard. Dan sujud itu bisa dengan meletakkan kening di tanah. Wa qad yakunu bil insina min ghairi wusulin ila al-ard. Dan bisa juga dengan al-inhina dengan sekedar merunduk. Ya. Makanya dilarang. Sering kita dapatin para masyayikh yang kuat perhatian terhadap tauhid. Orang kita kan kalau lewat suka nunduk. Ya. Atau kalau ketemu sama orang yang dihormati, itu langsung ditegur. Ya. Karena itu masuk ke dalam kategori ya sujud. Ya. Tapi kan nggak sampai ruku Ustaz. Iya. Ya. Tapi kalau dibiarin Ya, nanti lama kelamaan menganggap hal itu boleh, mungkin rukuk besok besok sujud dia. Ya. ya, maka dicegah dari ya dari sekarang. Kalau wakat yakunu bil insina dan bisa juga dengan sekedar insina, sekedar membungkuk min ghairi wusulin al ard meskipun enggak sampai ke tanah katanya. Kama fussira bihi qawlu ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala seperti itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas yaitu firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 154. Di mana Allah Jalla wa'ala berfirman. Udukhulul baba sujada." Masuklah melalui pintu itu dengan sujud. Maksudnya kata Ibn Abbas. Qal ay rukka'a. Dalam bentuk ruku. yang disebut sujud. Nah. Selanjutnya berkata qala wa qala Ibnu Qayyim fi Ighatsatil Lahafan dan berkata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatil Lahafan fi inkari ta'dhimil qubur ketika berbicara tentang ya mengingkari pengagungan terhadap kuburan kata Ibnu Qayyim qad ala al-amru bihaula'i dhullal al-musyrikin ila an syar'u lil quburi hajjan kondisinya telah sampai ya pada orang-orang sesat itu di mana mereka yaitu al-musyrikin, orang-orang musyrik itu ya membuat syariat-syariat baru. Ya, sampai-sampai mereka bikin pergi haji ke kuburan fulan. Mereka sebut ya ziarah itu layaknya apa? Haji. Ya, lihat, ini ada pada orang-orang Syiah. Ya, dan orang-orang yang terpengaruh dengan Syiah. Ya. Kuburan masyayikhnya, kuburan ya orang-orang solehnya, mereka perlakukan seperti layaknya jemaah haji memperlakukan Ka'bah. Ya. Wa manasik. Bahkan mereka buat untuk kuburan tersebut manasik-manasik, manasik ziarah kubur fulan, manasik ziarah kubur alan. Ya, ada tuntunannya, dia bikin bukunya, dia cetak. Ya. Begitu juga ada doa-doanya, layaknya kisah manasik haji hatta صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك manasik المشاهد sampai-sampai sebagian dari mereka ini ada di zamannya siapa? Ibn Qayyim. ada Ibn Qayyim cerita nih. Sampai-sampai ada sebagian dari mereka membuat sebuah kitab yang mereka beri judul Manasik Haji Masyahid. Manasik haji ya ke tempat-tempat petilasan. Ya, ke kuburan-kuburan, ke monumen-monumen yang di yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Mudahatan min nubil qubur lil baitil haram. Mereka jadikan kuburan itu menandingi dan menyaingi ya Baitullahil Haram. Ya yang ada di Mekkah. Wala yakhfa anna hadha mufaraqatan lid-din. Dan tidak dilakukan lagi bahwa perbuatan ini mufaraqah bentuk pemisahan diri dari agama. Berarti apa? Lepas dari Islam Mufarakatan din Pemisahan diri dari agama Islam wa dukhulu fi dini ubadil asnam dan bentuk ya masuk menceburkan diri ke dalam agamanya para penyembah berhala. Ada takfir atau bukan takfir? Ini takfir. Bahwa pelaku kesyirikan ya, yang sampai kepada derajat demikian. Dia telah meninggalkan Islam dan berpindah kepada agama yang baru walaupun nggak diikrarkan, walaupun nggak disaksikan, nggak diperbarui catatan sipilnya, ya. Tapi pada hakikatnya dia telah keluar dari Islam waliyadzubillah. Intah kalau, Selesai sudah perkataannya beliau. Nah. Baik sedikit lagi biar agak nyambung ya. Kalau ada yang kalau Ibnu Qayyim رجل من المصنفين يقال له ابن المفيد فقد رأيت ما قال فيه بعينه فكيف يمكن تكفير المعين نعم <clears throat> Dan orang yang disebut oleh Ibnu Qayyim ini yaitu seorang dari para penulis yang disebut dengan sebutan Ibnu Mufid. Disebut di catatan kaki di sini wa Abu Abdullah dan seterusnya ya al-mulaqab bi Syekh al-Mufid. Julukannya al Mufid, Imamur Rafidah. Ya, pimpinan ya, kelompok Rafidah walisanul Imamiyah dan jubirnya Imamiyah. Ya, yaitu Syiah Isna Syariah. Ya, karena asal usul agama kesyirikan ya pada umat Muhammad ini semuanya ada pada orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka yang buat tuh kitab-kitab ziarah manasik. Ya, manasik ya, haji ke kuburan-kuburan dan masyahid-masyahid. Nah, Faqad ra'aita sama qala fihi bi'aini. Kalian telah lihat apa yang dibilang oleh Ibnul Qayyim tentang orang ini. Ya. Tentang siapa? Ibnul Mufid ini. Ya, bahwa beliau bilang orang ini telah meninggalkan agama Islam dan masuk ke dalam agama Ubadil Asnam, para penyembah berhala. Fakaifa yumkinu takfir al-mu'ayyan? Maka bagaimana bisa dikatakan bahwa Ibnu Qayyim mengingkari takfir muayyan? seperti yang diklaim oleh musuh-musuh dakwah. Ya, sedangkan nukilannya ini ya jelas-jelas dia ya yukafir mengkafirkan orang ini. Qala amma kalam sa'iril atba'i la imma fit takfir. Adapun perkataan-perkataan para pengikut imam-imam yang lainnya dalam perkara takfir ini. Fanadhkuru minhu qalilan min katsir, maka kita akan sebutkan sedikit dari yang banyak. Maka pembahasan berikutnya insya Allah. kalam ulama dari mazhab Hanafiyah. Baik, ya. Berikutnya Imam Abu Hanifah. Kalamul ulama tentang takfir dalam dari pendapat mazhab Malikiyah, mengikut Imam Malik. Kalam ulama dari ya pendapat mazhab Syafi'iyah, Hanabilah. Ini pembahasan kita berikutnya. Ya, jadi setelah beliau menukil perkataannya Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, Ibn Aqil, beliau ambil pendapat secara imam-imam dari semua manhaj bahwa yang mana semua itu menetapkan ya akan adanya takfirul muayyan terhadap pelaku syirik akbar yang wadih lagi jeli. Allahu a'lam bishawab.